sudah dibuka semua jendela ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Duha yang maha menatap Catatkan pertemuan ini Benar-benar pertemuan yang penuh dengan ampunanmu Penuh dengan curahan rahmatmu Penuh dengan tuntunanmu Bagaimana mungkin kami dapat mengenalmu jika engkau tidak membuka hati kami Engkaulah penggenggam lahir batin kami Engkaulah penguasa pertemuan ini Tiada Tuhan selain engkau wahai yang maha menatap Berkahilah majelis ini Kami berlindung kepadamu dari ilmu amal yang tiada engkau sukai Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab Pasti Apakah setiap kata yang terucap ini Dicatat? Pasti Apakah di kiri kanan ini ada malaikat? Pasti Apakah ada malaikat khusus yang mencari majelis zikir yang mendoakan khusus bersama kita kali ini pasti kalau saja keyakinan itu selalu hadir tanpa ditanya kita sudah mendapatkan sesuatu yang tidak ada bandingannya derajat ihsan yaitu orang yang tidak pernah bisa lepas setiap saat merasa ditatap Allah merasa didengar Allah merasa diketahui isi hatinya oleh Allah itulah kebahagiaan jadi bahagia tidak terletak pada uang karena uang pasti pindah ada waktunya bahagia tidak terletak pada penampilan kita pasti tua dan berubah Bahagia tidak terletak pada popularitas atau topeng duniawi. Bahagia terletak pada keyakinan dan kepatuhan. Semakin yakin kepada Allah, semakin nikmat menjalani hidup ini. Apapun takdir yang terjadi. Hadirin Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Qadir Al-Qadir dan Al-Muqtadir Allah yang Maha Kuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 284 Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu atas segala-galanya Al-Fatir ayat 44 innahu kana aliman qadir Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah lari kemanapun, menjerit kepada siapapun, tetap saja takdir itu Allah penguasanya. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadir dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Furqan ayat 2 Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdirahu Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia pula Allah yang menetapkan ukuran segala sesuatu serapih-rapihnya. Seperti kita ini didesain oleh Allah. Sempurna ukuran mata, pupil mata, ukuran gigi, hidung diatur sempurna. Walaupun berbagai tempat lahirnya tetap susunan sarafnya sempurna saraf penciuman saraf warna saraf lidah tanpa kompromi pada orang tua demikian pula binatang pohon sempurna lihat bagaimana Allah menciptakan duren durinya sempurna kulitnya sempurna Masya Allah salak dalam pohon yang begitu banyak durinya di dalamnya ada lapisan yang sangat terjaga ada lapisan yang halus ada kulit yang enak dan ada biji yang keras kombinasi ini tidak terjangkau oleh kita kecuali oleh pencipta segala-galanya yang sempurna perencanaannya sempurna penciptaannya sempurna pengurusannya Dan bukan hanya benda yang Allah ciptakan sempurna, kejadian juga sempurna. Saudaraku sekalian, dan Allah wa kana amrullahi Qadaran muqtadir dan segala sesuatu yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Suatu saat saya bacakan sebuah hadis Mohon maaf ini panjang hadisnya Pada suatu hari Aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW Lalu beliau berkata kepadaku Wahai anak kecil Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas Hadisnya Hasan Sohih Dalam kitab Jami dari Imam At-Tirmidhi jadi sangat bisa dipertanggungjawabkan hadis ini. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu kalimat beberapa kalimat. Jagalah Allah. Niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta hendaklah hanya meminta kepada Allah dan jikalau engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata ketahuilah bahwasanya apabila umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu maka mereka tak akan pernah bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan tuliskan untukmu dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan satu bahaya kepadamu mereka tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali sesuatu yang telah Allah gariskan untukmu pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering bergabung jin dan manusia mau memberi satu rupiah saja pasti tidak dapat kalau Allah tidak memberikan ketentuannya untuk kita bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita tidak akan jatuh sehelai bulu pun tanpa izin Allah semua bom diledakkan kalau kita tidak waktunya celaka pasti tidak akan terluka sedikit pun. Bagaimana mungkin bom meledak tidak terluka? Karena bomnya tidak di sini. Kalau di sini boleh jadi bagian celaka gitu. Ditembak kalau bukan waktunya mati, tidak ada yang tidak dalam jadwal Allah kita mati, pasti tidak tertembak. Mungkin meleset satu mili hampir kena itu berarti belum waktunya karena kalau sudah waktunya kena tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah kecuali dengan izin Allah nyamuk terbang biiznillah tidak bisa nyamuk terbang tanpa izin Allah digigit nyamuk pasti sudah ditetapkan oleh Allah nyamuk tidak akan bingung karena nyamuk bekerjanya bertasbih yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard yang kena demam berdarah bukan karena kepandaian nyamuk mencari kita tetapi nyamuk itu memang digerakkan oleh Allah kepada siapa yang akan diuji dengan demam berdarah pertanyaan kalau semua sudah ditakdirkan Allah, lalu apa perlunya kita ikhtiar? Kita perlu ikhtiar supaya bertemu dari satu takdir ke takdir lain yang lebih baik. Yang lebih menyelamatkan dunia akhirat kita. Semuanya sudah ada takdirnya dan kita disuruh ikhtiar untuk menemukan takdir terbaik. Bisa dipahami hadirin? Jadi kita harus bergerak terus dari satu takdir ke takdir lain. Kita tidak akan lepas ikhtiar kita pasti tidak keluar dari takdir Allah. Misalkan orang yang bersedekah panjang umur, tidak mungkin setiap sedekah nambah terus. Jadi tidak mati-mati. Pasti pindahnya adalah ke takdir lain. Kalau pagi-pagi kita sedekah dengan ikhlas maka takdirnya anjing yang akan menggigit tidak jadi atau mungkin yang tadinya digigit doberman jadi digigit anjing ompong misalnya ini ngarangnya terlalu dramatis pindah ke takdir lain la insyakartum syakartum la azidannakum kita bersyukur dapat takdir tambahan nikmat. Kita tidak syukur kena ketakdir. Jadi kufur nikmat, azab yang pedih. Ditimpa ujian kita ridho, dapat takdir Allah melapangkan hati, menenteramkan jiwa, memberikan hikmah kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Allah tahu hati kita ngedumel, ketutup. Dia pin dapat takdir mampetnya hati, sempitnya jiwa, gelagapan, bingung. Mau ulangan, Allah sudah tahu soal ulangan yang keluar dan dia yakin Allah sudah tahu. Dan hasilnya dia nol. Kenapa? Karena tidak belajar. Sudah ada takdirnya bagi yang tidak belajar. Dia belajar sungguh-sungguh, tapi tetap nilainya nol. Karena menjelang ujian, mulas. Ada seorang pelajar maha suci Allah ini Beliau di kelasnya pandai. Bahkan sebelum lulus SMA sudah mendapatkan Eh, peluang kuliah di fakultas kedokteran di salah satu universitas. Ketika ujian negara, satu sekolah satu-satunya yang tidak lulus beliau. Ayahnya pergi ke lapangan habis Jumatan. Ya Allah, di mana keadilanmu? Anak ini ahli tahajud, ahli masjid, ahlaknya baik, satu-satunya yang tidak lulus di sekolah. Padahal kalau diadili oleh Allah pada waktu itu ayahnya bisa disambar petir. Allah maha baik. Ketika sedang wisuda tampil pemuda ini, saudara-saudaraku, bapak guru, ibu guru dan teman-teman. Saya mohon maaf. Saya satu-satunya yang tidak lulus di sekolah ini pada waktu ujian memang saya selalu memohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik dan saya percaya ini yang terbaik kali ini pasti banyak rahasia Allah di balik semua ini bercucuran pada nangis semuanya insya Allah saya akan jalani ini hanya saya mohon maaf kepada kepala sekolah, guru dan teman-teman atas ketidaklulusan ini. Hanya selisih satu nilai. Sesudah itu ikut paket saya dan lulus dan kuliah sekarang biasa. Tapi ketidaklulusan itu orang bisa melihat ketenangan, kesabaran, keindahan akhlak dan itu jadi pelajaran berharga bagi guru, murid. Kata orang-orang kepada orang tuanya, aneh anak yang ujian bapaknya yang nggak lulus gitu ada jadi bapak ibunya yang nangis anaknya tenang saja tidak akan meleset nah suara handphone barusan bunyi itu juga bagian dari takdir sesudah itu tobat atau tidak yang pegang handphonenya nah, itu hadirin sekalian kita lanjutkan surat Al-An'am ayat 59. Kita dengar dulu ayat ini dibacakan oleh Ustaz Fuad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين dan kunci semua yang gaib ada padanya tidak ada yang mengetahui selain dia dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata Lauhil Mahfuz. Apakah pertemuan ini baru atau sudah ada di lauh mahfuz apakah pertemuan kita ini ngedadak atau sudah ada di lauh mahfuz sudah tercatat hanya jadi amal atau tidak ini tergantung hati kita kalau kesini niatnya lurus bersih insya Allah jadi amal yang berbicara ini juga sudah ada catatannya bakal bicara Apakah jadi amal atau tidak tergantung hatinya. Apakah mencari ridho Allah, mencari kekaguman orang, mencari pujian jamaah, Allah Maha tahu. Umur 4 bulan di perut ibu sudah beres nih takdir. Ajal sudah beres ini. Sudah walaupun ulang tahun tiap minggu tetap saja sesuai dengan rencana Allah Allah rahasiakan tiga hal satu waktunya dua tempatnya tiga caranya tidak apa-apa kapan saja kita meninggal di mana saja bagaimana kalau meninggal di diskotik kira-kira husnul khotimah suul khotimah Tergantung di diskotiknya sedang apa. Kalau dia sedang dakwah ditimpu kemudian meninggal. Syahid. Bagaimana kalau meninggal di masjid? Husnul khotimah atau tidak? <laughs> Sudah tahu ilmu tergantung dia nyolong sendal atau tidak. Ada yang itikaf terus meninggal. Kenapa? Sedang nyolong HP kesetrum bukan itikaf dia memang niat untuk memanfaatkan orang itikaf sebagai jalan curian yang penting bagi kita tuh husnul khotimah di mana saja terserah Allah yang penting meninggal kita dalam keadaan baik husnul khotimah rezeki juga sudah ada bagiannya masing-masing ini satu keluarga ibu, bapak sama, anak lima, beda-beda rezekinya, benar kan? Wajah beda, bakat beda, karakter beda, jodoh beda, dan rezeki juga beda, benar? Jangankan adik kakak, kembar juga beda-beda tuh rezekinya. Yang satu nikah dengan pengusaha, yang bangkrut yang satu <laughs> nikah dengan yang membayarkan yang bangkrut begitulah supaya bahagia ya. Bagi orang yang mengenali takdir dalam kekuasaan Allah tidak akan letih. Orang yang letih itu orang yang tidak menerima takdir Allah. Mengapa ada calon kepala daerah yang gagal terus depresi? Pasti bukan karena gagalnya, karena tidak bisa menerima kegagalan itu yang letih contoh siapa yang paling e, tidak enak hati waktu bercermin yang paling tidak nerima wajah yang ada yang tidak nerima hidung jatah dia nyelekit dia bercermin ini teh hidung kutil padahal udah dirancang oleh Allah sebaik-baik hidung di wajah kita yang ini gak apa-apa gak lama kok paling beberapa puluh tahun ya yang penting hidung tuh berlubang bisa bernapas mau mancung mau pesek dah gak apa-apa mau warna kulit coklat mau terserah Allah yang menciptakan kita pasti udah ada perhitungan tersendiri tapi saya ingin Cakep. Mau apa? Tidak gampang mengelola hati jadi orang cakep. Maunya dipotret terus. Maunya mejeng. Takut kepanasan. Makin merasa cakep, perawatannya makin kuat modalnya. Tidak mudah. Bukan tidak boleh cakep. Yang udah takdirnya cakep, ya udah. Tuh saya mau jelek. Itu juga nggak pugu. Sudahlah bukan milik kita ini sudah Allah gariskan rezekinya makanya tidak usah terpesona kepada wah si itu hebat nih walaupun kita satu sekolah satu SMA <laughs> beda-beda rezekinya masuk akabri satu angkatan 4 300 atau 200 orang mustahil jadi jenderal semua pusing atau tentara semuanya jenderal Nggak mungkin semuanya jadi panglima walaupun semuanya berkeinginan. Ada yang jadi jenderal, ada yang kolonel, ada yang kapten sudah ketembak, ya sudah. Ada yang macam-macam takdir gak apa-apa. Gak apa-apa. Coba ikut pelatihan apa tuh sukses sekejap itu ya. Sudah sudah tahu kan sekarang sudah banyak pelatihan. Ini sukses kalau pelatihan seribu sukses semua nggak mungkin ada bagiannya masing-masing sudah tahu kan tadi pagi dengar di radio cara tercepat untuk kaya dengar tidak sudah kalau sudah dengar ada yang belum dengar tanya ke yang sebelahnya ya supaya efisien perlu diulangi apa ini terada sia-sia hadirin. Kalau saudara ingin kaya, usahakan pertama lahir dari anak eh, dari orang tua yang kaya raya itu. Oh, nggak bisa, oh saya udah keburu keluar. Ya kalau gitu pakai yang kedua rumusnya. Usahakan menikah dengan anak tunggal orang yang sangat kaya. Wah berat ah. Saya mau sama dia, dia mau muntah lihat saya. Ah kalau jodoh mah ya. Tapi saya kadung dengan yang ini ah. Sama-sama miskinnya kalau begitu yang ketiga. Cari harta karun yang gratis halal boro-boro nyari harta karun Gak ada modal buat nyelem kalau gitu pilih yang keempat Bekerja dengan lima us Bekerja dengan hati yang tulus Bekerja dengan ibadah yang bagus Bekerja dengan hidup yang lurus Bekerja dengan serius Dan bekerja sambil tobat terus menerus Insya Allah nanti Allah yang ngurus Saya sudah ah. Tapi tetap aja segini-gininya Oh kalau itu tinggal yang kelima Ini yang paling paten Kalau ini langsung kaya ini maaf Ini sekejap saja kaya ini Pulang dari sini bisa kaya Kalau ngamalkan yang ini Mau tahu yang ini Jadilah ahli syukur Sudah Alhamdulillah bisa napas Allahu Akbar gratis segar Hmm, ya Allah ah bisa kedip ya Allah Alhamdulillah warna-warni Hei Alhamdulillah bisa mendengar suara teman saya oh, oh, oh, oh ya Allah bisa mendengar suara ayam Allah Akbar gitu hadirin Pas duduk, Alhamdulillah saya disiapkan jok enak. Kan pantat kita tuh jok, coba nggak ada dagingnya, keletuk. Alhamdulillah ke kamar mandi air subhanallah ke kontrakan sempit untung sempit juga bukan penjara alhamdulillah Oh lihat matahari, lihat langit. Eh, ya Allah bisa melihat kucing. Eh dikencingin. Oh, berarti Allah masih tahu jalan saya jarang dicuci. Alhamdulillah. Sakit gigi, alhamdulillah. Allah, untung satu. Hmm, bagaimana kalau delapan? Kalau delapan bagaimana? Alhamdulillah Untung cuma gigi yang sakit Gusi enggak, lidah lak-lakan Tenggorokan, pita suara Mata, telinga, jantung, empedu Oh, rempelok Oh, semua Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Udah kaya dan kekayaan ini tidak bisa dirampok. Yang ngerampok juga. Kenapa kamu bahagia? Mau saya rampok. Nah hadirin, pilih takdir itu ya. Takdir ahli syukur hatinya lega. Kalau orang tidak suka kepada takdir Allah dengar ini hadis ini ya ini juga panjang saya baca terjemahannya saja ya ini hadis ini sahih muslim dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda antusiaslah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan bantuan kepada Allah serta jangan bersikap lemah dan apabila engkau ditimpa sesuatu janganlah engkau berkata Duh, kalau saja aku berbuat demikian, tentu tidak akan menjadi demikian, demikian. Tapi ucapkanlah, qadarullah. Semuanya sudah takdir Allah. Apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi, pasti akan Dia lakukan. Sebab kata lau atau seandainya itulah dapat membuka amalan setan. Jadi kalau piring pecah, coba kalau piring ini di tengah kalau sudah pecah ini sudah takdir Allah. Berarti pelajaran supaya lebih hati-hati lagi nyimpan piring. Gimana dong kalau pecah? Namanya juga rezeki pabrik piring. Kasihan kalau tidak ada yang pecah. Tapi ini yang pecah piring kristal. Alhamdulillah. Selama ini saya takut sekali piring ini pecah. Mulai hari ini saya tidak akan takut pecah lagi. Allah tahu kita ketakutan lebih banyak mikirin piring Nah diambil aja oleh Allah dipecahkan Selamat hati kita Seperti yang punya sendal bagus kan duduknya jarang di tengah Pinggir aja dekat sendal Pakai tali rapia diikat ke celana dia ah, Keterlaluan Ada ruku juga sambil neleng Oh ada Ngalah nggak ada yang gitu-gitu amat ya Hadirin ada yang punya jabatan dan Allah tahu ini jabatan ini menjadi Tuhan dia menjadi jalan kesombongan menjadi jalan ujub jabatan ini menjadi jalan maksiat Allah sayang kepada hamba ini dimutasi itu jadi nggak punya jabatan itu kata dia mungkin musibah bagi yang tidak paham tapi bagi yang tahu takdir Allah terbaik bagi hambanya oh Coba kamu kalau enggak boleh. Seperti bola, maaf genteng kena jidat. Tik. Coba kalau lewat sini, enggak boleh. Tik. Saya tidak terima, enggak boleh. Bagaimana Bu tidak terima? Tanda terimanya sudah jelas di sini. Sudah, ini episodenya. Tinggal kita lanjutkan. Ingat kan teori ridho terhadap takdir itu seperti teori bubur Mau bikin nasi tapi jadi bubur Harus ridho Tidak boleh kamu sih tidak nurut Sudah dibilangin airnya jangan kebanyakan Tungguin kompor nggak boleh terlalu panas Tetap bubur Harusnya Oh nasi jadi bubur ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un Ayo cari cakwe kacang polong, kerupuk, kecap, seladi, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Apa nih hikmahnya? Iya, hikmahnya tadi saya kurang ngukur air. Ada lagi kompornya terlalu panas. Tapi beres dulu. Terima dulu takdirnya. Sambil ikhtiar. Nah, orang yang sengsara itu yang tidak nerima takdir yang ada. Padahal Allah yang maha adil menciptakan takdir untuk kita tuh pasti baik-baik. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain pencipta kita. Kita rada kurang cinta nih kepada diri sendiri. Oh, saya cinta. Enggak. Tahu dari mana? Bikin dosa. Orang yang bikin dosa kan mencelakakan diri sendiri. Kita tuh tidak ada yang mencelakakan kita selain kelakuan kita sendiri. Orang mau mencelakakan kita tidak celaka tanpa izin Allah. Tapi kita berbuat jelek itu yakin jadi dosa untuk kita. Minimal menggelisahkan. Kecuali Allah ampuni. Kalau Allah mau mengampuni ya tenang. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia selain Allah. Allah maha baik. Allah nyiptakan kita bukan untuk dibuat sengsara. Allah maha suci dari perbuatan zolim. Yang bikin kita sengsara pasti kita sendiri. Semua aturan yang Allah perintahkan untuk kita, itu untuk kita. Allah nggak perlu apa-apa. Dia penguasa langit dan bumi, pemilik jagad semesta ini. Dunia ini kecil. Manusia ini kecil-kecil, nggak ada apa-apanya. Kita mau ngelawan ke Allah, sudah tinggal dikasih 10 skala Richter ya mau 10 atau 25 ah. baru 9 skala Richter saja sudah habis-habisan itu nggak ada apa-apanya kita ini bagi Allah mau ingkar sok silakan mau maksiat lakukan jangan ya eh, maksud saya saudara pikul sendiri maksudnya gitu bagi Allah ketaatan kita nggak ada apa-apanya malaikat yang Allah ciptakan ini sudah ada yang bagian sujud ada yang tasbih di jagat semesta yang tidak ter terkejar oleh akal kita ini penuh dengan makhluk ciptaan Allah yang patuh kepadanya di dunia cuma 6 miliar 7 miliar manusia mau petantang petenteng juga tetap aja mati ujungnya Benar? Jadi tidak ada yang membuat kita sengsara selain kita sendiri. Allah kita harus ridho dengan perintah Allah karena perintah Allah itulah sebetulnya jalan kebahagiaan. Kalau kita maksiat minimal bonus pertama takdir gelisah. Sengsara, nyesek aja. Kalau kita melanggar perintah Allah, bikin dosa udah pasti enggak enak di hati karena enaknya hati itu kalau patuh ke Allah. Kalau kita melanggar, misalkan kita berbohong, udah langsung nyel ke sini tuh. Terpenjara kita oleh bohong kita. Tidak ada yang paling menginginkan kita ke sorga selain Allah pencipta kita. Tapi karena kita diberikan pilihan, ya sok aja saudara mau milih yang mana. Dan kalau Allah nggak nolong kita udah ke neraka semua ini. Seperti halnya pertemuan ini, ini kan pertolongan Allah. Dibuat ingin taufik Allah, diberi ongkos, nggak ada ongkos, ada yang ngebonceng. Allah tahu kita lagi seret nih. Tiba-tiba, hey friend, come on, apa kemon-kemon temannya saya mau ngaji itu ke DT bonceng aja kalau tahu kita lagi bokeh pulang pengajian lapar nih nyate yuk hmm, itu Allah udah kasih ilmu kasih pahala kasih sate kurang apa Allah yang ngatur subhanallah kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita kira-kira punya mata enggak kita Lo tadi aja di jalan udah jelalatan ya. Kalau Allah mau ngebalas sambil makan tusuk sate eh makan cos oh, ah, tapi dah Allah maha baik. Paling dikencingin kecoa ya. Coba kalau Allah gerakan gajah yang ngencingin beda lagi urusannya. Ah ini berlebihan. <laughs> Nah saudaraku sekalian Allah memberikan takdir-takdir untuk kita terutama bagi orang yang disukai Allah tuh pasti takdir-takdir yang bisa membuat kita dekat dengan dia kalau kita ridho tapi biasanya yang bikin sengsara tuh pakai ilmu kawat berduri ini kawat berduri bahaya dipegang Allah nolong mau supaya enggak bahaya mau diambil kawatnya kita nggak rela, sakit tidak? Perih, lama, pasti bukan karena keburukan, karena dia saja pengen megang. Itulah yang membuat kita sakit dalam hidup ini. Pada tiap takdir Allah tuh pasti baik untuk hambanya tuh yang beriman. Tapi kita suka nggak mau kena takdir itu karena sok tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa antak rohu syai'aw wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan ini enggak ada dalam Al-Qur'an eh, terjemah itu ya. Mana yang baik, dipuji atau dicaci? <laughs> Mana yang lebih baik, dipuji atau dicaci? Tergantung orangnya. Kalau dengan dipuji dia nyungsep, ya Allah jangan nyindir gini. Ampun, Engkau takdirkan saya dipuji Aduh kamu masih muda Soleh Baik hati <laughs> oh, Ya Allah ampun ampun Engkau nyindir Gak usah gitu sama Allah ya Hanya dalam hati <laughs> Ya Allah engkau tahu Saya sebetulnya jauh-jauh beda dengan yang dipujikan Tobat ya Allah Betapa sempurnanya tutup darimu Aduh ya Allah Terima kasih Engkau tutupi ampuni saya nah, Itu bagus pujian yang membuat dia tobat ngaku di sini tapi heh kamu kok jadi orang soleh banget <laughs> saudara baru lihat sebentar sih nah kalau ini pujian bikin celaka dihina baik buruk punten ya Allah maha mendengar saya pernah mengalami satu masa takdir dipuji-puji. Ya begitulah mungkin saudara pernah tahu. Dikagumi dan sebagainya lah. Dan Allah juga memberikan kesempatan yang amat tak ternilai. Kesempatan dicaci maki, dihina, diremehkan, dijauhi. Saya berani bersumpah, ini Allah sedang mendengarkan malaikat mencatat. Demi Allah, bagi saya pribadi dipuji itu jauh lebih berbahaya daripada dicaci Memabukkan. kalau orang sudah mabok pujian tuh error saja jadi tidak normal orang tetap kagum karena ketemunya sebentar tapi yang ketemu tiap waktu mual nah saudaraku sekalian tapi ketika badai caci maki itu datang, itulah yang membangunkan. Jadi bagaimana saya akan sebel kepada yang menghina, sedangkan yang menghina itu yang menjadi jalan terbukanya hati. Dan tidak apa-apa. Apakah dihina langsung bocel wajah kita atau coplok hidung, telinga moloko tidak. tidak rambut rontok tidak mau nyoba coba sekarang hina semuanya ke yang di depan ini oleh saudara paling saudara yang menanggung dosanya Rasulullah dihina dicaci difitnah diancam diboykot jadi hina tidak sama sekali tidak kemuliaan itu milik Allah Maaf kalau cerita sekedar pengalaman Saya tidak bisa membayangkan kalau badai caci maki itu tidak datang Ya sudah seperti zaman dulu saja Seperti ketoprak ya. Alhamdulillah Mungkin kata sebagian dihina itu sebagai suatu musibah Kalau bagi yang berbicara ini Saya menganggap badai itu adalah karunia pertolongan Allah menyelamatkan dari ya sesuatu yang tidak sesuai antara yang dilihat umum dengan yang sebenarnya diketahui oleh Allah. Sehat, sakit, mana yang lebih baik? Takdir sehat, takdir sakit. <laughs> Saudara tegang nih. Ini buat takdir sakit baik, takut sakit. Ini persis seperti digigit anjing baik buruk. Tergantung menyikapinya. Allah takdirkan sakit. Kita ridho, ya Allah, ini tubuh milikmu. Engkau pasti punya rencana terhadap sakitnya diri saya mata cenut cenut astagfirullah ya Allah ngaku emang selama ini mata ini penuh maksiat aduh astagfirullah oh, mulai oleh Allah dibuka file file aduh astagfirullah internet astagfirullah majalah aduh astagfirullah dibuka ah, dari jangar tahu jangar yang mata asa cenut cenut begitu tobat tobat tobat itu sakitnya bisa robah tuh dari sakit di mata jadi perih di hati. Ingat dosa, malu, ampun ya Allah. Jarang baca Quran, astagfirullah. Koran berjam-jam dibaca, internet berjam-jam dibaca. Quran jarang, astagfirullah. Dari jangar nih, ini jangar berkah. Sakit mata ini berkah nih karena membuat dia bisa mengakui dosa, tobat dan Allah pasti suka. Nanti pas sembuh matanya cenghar jadi senang baca Quran, jadi terpelihara. Tuh kata siapa sakit mata bahaya. Yang bahaya, ah ya Allah. Jangan gini atuh ya Allah, nggak enak. Mungkin masih ingat tuh yang di sekolah main aja disemprot oleh temannya matanya. Perih, pulang ke rumah nangis dikompres disuruh tidur oleh ibunya pas bangun ibu nangis ibu saya nggak bisa lihat apa-apa lalu ibunya masuk dinyalakan lampunya oh bisa <laughs> makanya jangan tergesa-gesa hadirin nah hadirin sekalian turun pangkat baik buruk tergantung kalau turun pangkat jadi dekat dengan Allah bisa baik di penjara baik buruk saya bukan menganjurkan saudara di penjara ya tapi berapa banyak yang masuk penjara menjadi lebih baik dibanding sebelum di penjara ah dunia hanya hiruk pikuk begini kita tidak boleh mengunci diri dengan sesuatu yang kita sukai kita harus senang dengan apa yang Allah sukai Hidup ini menarik karena berwarna. Coba lihat ini mihrab ini enak dilihat karena berwarna. Coba kalau masjid kita ini hitam, lampu hitam, cat hitam, karpet hitam, dinding hitam. Ini horor di sini. Saya kira nggak ada yang ikut masjid apa ini? Masjid Batman apa? dibuat warna-warni. Kita dengar tadi para hafiz kita membaca Quran, imam, ustadz suhud atau yang membaca surat Al-Hadid tadi, nikmat Ustadz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena suaranya berwarna. Bintang kecil, lagu yang sederhana itu enak didengar karena berwarna suaranya. Maaf ya Bintang kecil di langit yang biru Coba kalau lempeng Bintang kecil di langit yang biru amat banyak Itu saya khawatir TK PAUD itu stres semua deh Termasuk guru-guru TK-nya kalau telinga indah dengan takdir berwarna suara, maka hidup juga sebetulnya indah dengan takdir berwarna. Enggak rame sama sekali. Kalau setiap keinginan terpenuhi enggak rame. Harus divariasikan. Aduh ya Allah ya. Sehat, sakit, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, diangkat, diturunkan. Itu kan cuman warna. Bukan itu yang bikin kita gembira dan susah tuh. Sikap. Dan puji dan caci itu kan gak ada apa-apanya. Hei, kamu keren. Hei, kamu monyet. Kan sama tuh. Keren. Hmm, hmm, hmm, hmm kesini. <laughs> Langsung. Hei, kamu monyet. Apa? Padahal hanya getaran udara yang merambat. Jadi sebetulnya bukan masalah kata-kata tapi masalah sikap. Ini yang penting sekarang kita perhatikan. Kita kalau lihat masalah itu takut oleh masalah. Masalah nggak ada bahayanya. Yang bahaya tuh sikap terhadap masalah. Soal ujian tuh nggak ada bahayanya. Yang bikin tidak lurus pasti bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Harusnya kita lebih fokus bukan kepada takut adanya soal, takut tidak bisa terampil menyikapi persoalan. Dan terampilnya menghadapi persoalan itu bukan karena kita pinter tapi karena kita ditolong oleh Allah. Wa man radiya falahu ridho. Datang takdir, ridho kepada takdir Allah, Allah suka, Allah tuntun kita. Jadi solusi. Kita tidak ridho, mampet aja. Hidup ini ada ada waktu-waktunya, ada episode-episodenya. Ada ibu-ibu nih yang hadir. Maaf kalau saya ah, nggak boleh ah. Katakan jangan. <laughs> Lihat potret masa lalu. Hmm. Satu pakai seragam SMA. Udah nggak usah dibayangkan, udah, udah beda zaman. Ada waktu-waktunya. Babak ini, <laughs> babak itu. SSG dulu latihan di sini. Wah, maaf saya ingat waktu umur 35 uh, lari sana sini. Sekarang sudah mendekati 50 nih. Ada sepuh ya Abah ya. Udah beda. Kenapa push up jadi rada beda ini? Lari juga oh udah rada beda nih. Turun tebing udah itu diurut yang udah beda hardwarenya nih. Sudah banyak yang aus. Belum sih aus-aus amat maya Tapi udah oh udah beda episodenya nih. Nah saudaraku sekalian Jangan takut menjadi tua Wah ini sudah meninggalkan dunia hitam nih Maksudnya rambutnya sudah banyak uban Sudah putih-putih Sudah nggak apa-apa Jalankan saja episode itu sebaik-baiknya. Ada kemarin seorang ibu-ibu menulis puisi, kalau sudah tua begini sudah jangan mengandalkan body katanya. Maksudnya kalau masih muda sekarang andalkan hati. Harusnya sih dari muda mengandalkan hati. Tapi memang badan dikurangi. Sehebat apapun dulu otot kawat balung besi leher beton lama-lama terus berkurang nah, tinggallah hati yang harusnya lebih cemerlang sikapi takdir apapun dengan husnuzon kepada Allah ridho dan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah jangan mengatakan tuh coba kalau dulu nggak dijual udah namanya juga udah dijual ini persis belok kiri kanan kanan kanan tiba-tiba di kanan macet tuh coba kalau tadi ke kiri ini stres udah jelas di kanan ya atau yang pergi ke dokter gigi itu sakit gigi ridho pergi ke dokter gigi sampai di sana ada tulisan maaf dokter tidak bisa praktek sama seperti saudara sakit gigi tahu tahu gini nggak akan pergi lah ini stres bagaimana nggak pergi udah di depan dokter yang nah hadirin sekalian jauh lebih lego, lega ini lebih baik kalau ada takdir yang tidak cocok Husnuzon kepada Allah Pasti takdir ini karena Allah sayang Ingin kita selamat dari kemusrikan Ingin kita bersih dari kemunafikan Ingin tergugur, ter, terkuras berguguran dosa-dosa Ridho apa sih yang lebih penting dalam hidup ini Selain kita jadi dekat dengan Allah Tidak penting kita banyak uang Yang penting mah Allah ridho tidak penting kita punya jabatan Yang penting Allah ridho tidak penting kita punya sesuatu yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho dan kita pantas dikasih, pasti dikasih. Kalau memang garisnya kita pantas jadi orang kaya yang diridoin Allah, pasti itu kekayaan datang tuh. Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ditinggalkan semua hartanya. Nol. Waktu ke Madinah tuh nol tapi karena nyari-nyari doa Allah dan Allah ridho maka dimudahkan bisnisnya nggak berapa lama kaya lagi emang itu jatahnya jadi orang kaya dan tidak semua jadi kaya saudara pengen kaya gitu kalau semua kaya bagus tidak oh kacau ini mengulang dulu misalkan kita ke Sabuga ngedoa semua ya Allah Orang Bandung ini pengen kaya semua Apa susahnya bagimu ngasih masing-masing 10 miliar Cukup atau kurang? Kan? Ada cukup atau kurang? Kan saya mau minta lagi nih kalau kurang kan 10 miliar cukup Jangan-jangan seperti yang ngegarong itu ya nge disangkanya sedikit ternyata banyak pingsan Lihat sejuta aja jarang, lihat 8 <laughs> miliar Jadi ketangkap karena para ringsan ini mah namanya juga ngarang. Bagi Allah mengasih 10 miliar per orang nggak ada apa-apanya, ada dunia ini nggak ada harganya, garong aja, gangster dikasih triliunan. Ya, ada ini mengarang inilah ya. Diijabah aja. Setiap orang dapat 10 miliar. Coba apa yang terjadi? Kacau tuh. Yang kasihan yang anaknya banyak, rumahnya kecil, yang datang uang logam semua udah meninggal yang kaget oh, udah meninggal mau pergi ke sekolah <laughs> maaf ya nih saya ngarang udah pernah karangan yang disebut mami I'm going to school ya ujuk-ujuk bahasa Inggris sini penuh uang kata ibunya nih bekal nak sejuta nggak perlu mi sepuluh miliar Baru keluar rumah saja sudah mulai tidak ada angkot. Karena angkot lagi ngitung uang. Beca juga dijungkir-jungkir kan yang mana 10 miliar. Disebut Mang, nggak beca. Siapa Mang? Om. Iya. <laughs> maaf ada. Pom bensin nggak ada yang jaga. Taksi rally Sampai di sekolah juga guru nggak mau ngajar, capek bawa buntelan sana sini. Memang nggak ada garong, ya karena garongnya juga lagi ngitung uang. Bu guru kenapa nggak ngajar? Nah kalian tahu sendiri. Jadi guru gaji kecil, potongan banyak. Ibu mau buat kampus sendiri. Ke kantin bi, naon mana bibi-bibi tante. <laughs> mau bikin kafe katanya di sini nggak mau baru udah mata ramayar di sekolah aja kacau pak pulang di jalan udah mulai bergelimpangan tuh karena nggak ada tukang makan tukang sayur dibahe-bahekan ah, <laughs> naon dagang sayur bikin mini supermarket dah sampai di rumah ibu juga ngelel aja kan ngitung uang terus ada <laughs> kebanyakan Ah, goler leles nggak ada makanan di itu di istana negara Pak SBY lagi ngepel aja kenapa presiden ngepel tapi semua kaya katanya kacau tidak selang berapa lama jabrik semua karena tukang cukur kaya rata-rata semua pakai kain kafan karena pocong gitu. nah, tukang jahit kaya ada ngaput Kacau. Dahlah. Gak apa-apa. Yang penting memberkah. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Ada juga yang nulis banyak mencukupi, banyak mencukupi katanya lebih baik daripada sedikit melalaikan sok lah ya biasanya yang belum nyobain itu kaya mah di sini. Kalau kita ahli syukur, ahli tawakal, janji Allah wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Kalau sekitarnya benar-benar jadi yakin kepada Allah, Allah Maha tahu takdirnya dicukupi. Udah kalau Allah mau nyukupin kita, pasti ada jalannya. Jangan takut, jangan takut dengan globalisasi, jangan takut dengan bensin naik, Jangan takut dengan harga tanah naik. Gak usah takut. Takut tuh tidak yakin ke Allah, tidak patuh ke Allah. Bagaimana kalau sampai tua saya nggak punya rumah? Sudah belum tuanya? Belum. Ya udah tuh capek-capek amat mikirin tua. Siapa tahu saudara tidak panjang umur. Jangan banyak ngarang hidup ini. Patuh yang penting tuh ke Allah. Allah tidak nyuruh kita ngarang. Memang kita boleh punya rencana, boleh. Boleh, tetapi rencana itu harus membuat dekat dengan Allah. Saudara ingin jadi sarjana, bagus, sangat bagus. Mau apa? Supaya hidup saya berilmu, bisa manfaat. Bagus. Begitulah hadirin sekalian. Jangan berburuk sangka kalau ada takdir yang nggak enak. Ya. Allah tahu penyakit hati kita. Dan Allah tidak mau kita berpenyakit. Biasanya takdir yang pahit itu karena kita musrik mencintai selain Allah. Udah lepas aja yang kita cintai nggak apa-apa. Nanti kalau baik dikasih lagi dunianya. Tapi kalau kita udah dikasih senang dengan Allah itu udah lebih dari cukup. Tiap orang punya garis masing-masing. Sing husnudon, ridho, dan tobat. Jadi kalau mendapatkan takdir yang menurut kita pahit, terima dan tobat, ya. nggak usah ngotot ingin kembali yang kita inginkan. Misalkan saudara e, menjelang nikah dibatalkan. Syerido ya Allah. Tapi apa susahnya bagi engkau mengembalikan? Enggak ridho dia Udah saudara menjelang nikah, undangan sudah dibuat dan batal. Terima. Ya. Tapi sakit. Itu tebusan dosa. Saudara selama pacaran dosanya banyak makanya sakit. Selama pacaran cintanya melampaui cinta ke Allah makanya sakit. Dan kalau nggak pakai dosa mah nggak sakit. Gimana? Tobat. Dan penenangnya bukan mikirin dia, penenangnya mikirin dosa, tobat, baru tenang. Kalau mikirin dia oleh Allah nggak dikasih tenang. Tapi kalau mikirin dosa lalu tobat, ini yang Allah kasih tenang. Karena yang bikin gelisah itu adalah dosanya. Jadi kalau kita ngebersihin hati dengan tobat, sudah ridho terus tobat, jadi tenang. Gak usah pikirkan apa nanti yang Allah berikan pasti episode selanjutnya baik dan tidak usah ngatur Allah nggak akan meleset apa yang terbaik bagi kita pasti kena tuh nggak bisa diambil orang nggak akan ketukar-tukar ini duduk begini-gini nggak akan ketukar-tukar takdir tuh anteng aja dengan Allah lakukan yang terbaik semangat yang tinggi nggak usah ngarap-ngarap dari apapun dari siapapun selain dari Allah dah Allah nanti berikan yang terbaik banyak takdir-takdir yang bisa diberikan terbaik untuk kita Insya Allah hadirin oh maaf ini kepanjangan ya Alhamdulillah saya mohon maaf dua pertemuan tidak bisa hadir kemarin tapi pasti ada kebaikan dibalik semua itu kalau niat saudara tulus tidak harus lewat yang satu gini ilmu dengan adanya tidak bisa hadir boleh jadi saudara mendapatkan ilmu yang lebih berkualitas yang pasti Allah lah yang memberikan pemahaman di hati yang kedua Eh, kita akan silaturahmi jangan nyebut silaturahmi kubro silaturahmi bulanan tanggal berapa tanggal 4 bulan Juni <coughs> usahakan hadir ya hari Sabtu kita baca Quran dulu tadi dibaca Al-Hadid sebetulnya yang jelas dalilnya eh Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat itu adalah Al-Kahfi bacalah Alhamdulillah tadi kita membacanya yang ketiga masjid kita ini Alhamdulillah dengan izin Allah tinggal menunggu dirampungkan mudah-mudahan Ramadan kita sudah bisa taraweh di masjid yang kita bangun sama-sama ini syariatnya dan yang terakhir Saudara kalau merasa eh, pertemuan demi pertemuan ini manfaat, boleh mengajak yang lainnya. Ajaklah. Memang fokus dakwah ini sekarang benar-benar menguatkan tauhid. Kita kalau belum mengenal Allah tidak bisa apa-apa. Tidak akan kenal apa-apa. Kalau orang sudah kenal Allah dan yakin Itu akan mengenal banyak hal Kita kenal nyamuk kenal ayam, kenal angin, kenal air dalam perkenalan yang lebih tepat. Tapi kalau tidak, kita akan galau, capek. Ciri orang yang mengenal Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, mantap, tidak takut oleh apapun, siapapun dan tidak sedih oleh duniawi ini. Tapi makin tidak kenal Allah, makin temperamental, emosional, mudah tersinggung, mudah marah, eh, sangat tidak berkualitas kehidupannya. Kalau terus mendekat ke Allah, apakah akan ada ujiannya? Nampaknya begitu. Ujian-ujian dari Allah makin lama kelihatannya semakin berat padahal Allah menguatkan hati kita. Berat itu hanya dalam pandangan orang, tapi yang bersangkutan insya Allah diberi kekuatan seperti diberi soal dan diberi jawabannya. Tetapi kalau jauh dari Allah, persoalan remeh juga akan berat. Kalau dekat dengan Allah, persoalan berat akan dibuat ringan. Tapi kalau jauh dari Allah, persoalan remeh, tersinggung sedikit, marah. Padahal sangat remeh-temeh urusannya. Tapi begitulah hidupnya, waktunya, pikirannya habis oleh persoalan yang nggak ada apa-apanya sama sekali. Tapi dia akan Guncang dari waktu ke waktu perkara kecil juga menjadi masalah besar begitulah capek sekali hidup seperti itu oleh hal-hal yang tidak ada artinya tapi kalau sungguh-sungguh ke Allah persoalan besar mungkin akan dihadapi tapi oleh Allah bukan untuk menyengsarakan untuk menguatkan membersihkan mencemerlangkan dan kita sendiri juga tidak akan terbebani walaupun orang melihatnya ujiannya berat tidak mungkin Allah menganiaya hamba yang mau dekat dengannya Adapun dibersihkan saja itu Terima kasih hadirin sekalian Saudara yang mau berwakaf Kita tetap himpun wakaf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 سبحانك إني لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Maha dekat Wa huwa ma'akum Aynama kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Allah lebih dekat daripada urat leher kita wa nahnu akrobu ilaihi min hablil warid Allah Maha tahu siapa diri kita Allah Maha tahu apapun yang terpikir Allah Maha tahu setiap lirikan mata Allah tahu persis setiap patah kata yang kita ucapkan. Allah tahu dosa-dosa yang kita lakukan. Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita perbuat. Allah Maha melihat, menyaksikan setiap aib dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Kalau tahu kebusukan hati kita yang sesungguhnya. Allah Maha Baik masih menutup-nutupi semua kebusukan ini. Orang-orang masih banyak yang mengangguk, menyalami, menghargai kita. Jujurlah bahwa sebetulnya bukan karena kemuliaan yang kita miliki melainkan karena Allah masih menutupi Allah maha baik kita dituntun bisa belajar digerakkan hati kita untuk bisa bertobat padahal nanti kata Allah mau membalas semua keburukan kita niscaya kita sudah binasa Hadirin Allah Maha tahu apakah kita berani jujur mengakui dosa kita. Allah menjanjikan ampunan bagi siapapun yang bertobat. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan. Sekelam apapun masa lalu. Sehitam apapun perjalanan itu. Marilah kita istighfar yang tulus yang benar-benar jujur mudah-mudahan malam ini adalah malam Allah membersihkan dosa kita Ya Arhamar Rahimin Ya Kufur Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram Astagfirullahaladzim Astagfirullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wa tubuh ilaih Istighfarlah hadirin Allah maha tahu kejujuran kita Ingatlah lembaran-lembaran kelam Lembaran-lembaran kotor Lembaran hitam Kita tahu apa yang pernah kita lakukan Istighfar Astagfirullahaladzim istighfar yang hidupnya punya Tuhan yang lain selain Allah yang menuhankan duniawi ini yang menuhankan harta uang yang menuhankan pujian orang yang menuhankan manusia lebih sibuk mengejar cinta orang daripada cinta Allah istighfar yang lebih sibuk mencari pujian manusia daripada dipuji oleh Allah istighfar yang hidupnya munafik penuh kepalsuan adalah kemunafikan kita hadirin yang hanya kepalsuan kepura-puraan bagus-bagus topeng yang hidupnya hanya sibuk dengan penilaian manusia istighfar yang pernah berbuat kotor yang pernah mendekati zina mata telinga mulut yang pikirannya kotor yang tubuhnya kotor Allah pasti melihat Allah pasti menyaksikan istighfar yang memakan harta haram yang <laughs> mencari uang yang tidak halal yang menafkahi keluarganya dengan harta yang tidak halal Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Rabbi kili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogir istighfar sikap kepada orang tua yang acuh yang tidak peduli Thank <coughs> <coughs> <coughs> you. Ya yang kikir kepada orang yang durhaka Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'in Wahai Allah yang Maha Menatap Jadikan malam ini benar malam malam penuh dengan ampunan anfusana Wa ilam takfir lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Ampuni kami ya Allah Ampuni kami Sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini Sehitam apapun masa lalu kami Ya Allah ampuni sekelama apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah ampuni ibu bapak kami. Sayangi keduanya ya. Berkahi sisa usianya. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah Lapangkan kubur ya Allah Ringankan islamnya Jadikan alis kamu ya Allah Siapa lagi yang bisa menolong selain engkau Doa ya Allah Jadikan kami anak yang tahu balas budi Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ampuni guru-guru kami ya. Ampuni para ulama Hamba-hambamu yang menuntun kami Hanya engkau yang kuasa membalas kebaikan orang-orang yang menjadi jalan kami mengenalmu Kami bisa mendekat padamu Ya Allah Jadikan saat ini saat mustajab doa Ya Allah ya mujib Engkau tahu siapa diri kami Harapan kami Engkau janji tidak akan menyia-nyiakan Siapapun yang memohon Wahai penguasa langit dan bumi yang maha agung Ya Zal Jalali Walikrom. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaqid. Amin ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin bagi yang mau doa, Allah Maha mendengar, Maha dekat, Allah kuasa merubah takdir apa. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah. تو على هدين Doalah saudaraku jangan ragu Allah pemilik langit dan bumi Menguasa segala kejadian Dialah yang merubah apa apapun Allah kuasa memberikan yang terbaik Ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada Rabb kuatkan iman yang masih lemah ya Allah Yakinkan yang masih ragu ya Allah Teguhkan yang masih goyah Lapangkan yang masih sempit Sembuhkan yang hati berpenyakit Ya Allah Berikan kami nikmatnya ibadah Doa yang kau ijabah Bukakan bagi kami rezekimu yang halal berkah ya Allah Ilmu yang manfaat Roh berikan kepada kami sehat lahir batin Sehat walafiah Undang kami ke baitullahmu ya Allah Allahumma ja'alna hajjan mabrurah sayan maskuro Wadhan ban kuro, ya Allah jadikan sisa umur ini benar-benar lurus bersih sudah terlalu lama kami menyia-nyiakan hidup ini Tolong ya Allah Jadikan hari-hari yang tersisa hari-hari yang lurus hanya kepadamu hanya untukmu hanya bersamamu hanya di jalanmu hanya karenamu tanamkan di hati ini cinta padamu ya Allah tanamkan di hati ini rasa rindu rindu ingin bisa pulang kepadamu ingin berjumpa denganmu kami hanya makhluk yang hina, kotor Tapi tetap ingin bisa pulang padamu ya Allah Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan menipu kami Beri kesempatan kami berbuat yang terbaik di dunia ini ya Allah Yang bisa menjadi bekal pulang kepadamu muminin, Allah wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat.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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.